Kalau kita membahas tugas utama manusia diciptakan Allah, maka Allah menegaskan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, manusia dan jin, melainkan untuk ibadah kepada Dan ibadah dalam makna dan arti yang kuat adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, tohir, dan batin mendidik anak baik ibadah. Bertetangga baik adalah ibadah. Mu'asyarah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Istri kepada suami, suami kepada istri adalah ibadah. Tetapi ibadah yang paling tertinggi adalah menjunjung tinggi hak-hak Allah di atas hak manusia. Karena kita di dalam hidup ini untuk memperbaiki hablum minallah dengan menunaikan haknya secara baik. Wa hablum minannas dengan cara menunaikan hak mereka secara baik. Ini dikumpulkan di dalam hadis Rasulullah satu. Ittaqillaha ma kuntah bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa membentengi diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu hak Allah. Yang kedua, wa'adbi sayyiatil hasanati tamquha. Ikutilah setiap perbuatan buruk kita dengan kebaikan akhlak manusia kepada dirinya. Wa qadidin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hak manusia sesama manusia. Kalau kita sudah tunaikan hak kita sama Allah, hak kita sama diri kita, hak kita sesama manusia, termasuk makhluk yang ada di muka bumi ini. Tidak boleh kita kita ganggu, kita rusak ekosistemnya termasuk akhlak. Dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sungguh sangat tidak patut kita menyembah, beribadah kepada selain Allah. Karena di sini minimal ada tiga ayat yang akan saya sampaikan nanti pada khutbah ini mudah-mudahan selesai dalam waktu 10 sampai 15 menit. Allah tegur kita di dalam surat Al-Hajj ayat 73 74. Ya ayyuhan berarti seluruhnya. Enggak peduli itu muslim atau non muslim. zaman Bahasalu telah dibuat satu perumpamaan. Berarti fastami'ulah dengerin dengan baik, perhatikan dengan baik. Karena perumpamaan Allah itu artinya perumpamaan yang dibuat Allah selalu mengandung hikmah, selalu mengandung keutamaan dan pelajaran tinggi buat hidup kita. Innal ladzina tad'una min dunillah sesungguhnya Tuhan-tuhan yang kalian sembah selain Allah lam yakhluqu tidak akan dalam konteks bahasa Arab, kalau kita memahami Islam itu tidak akan mungkin. Ya, kalimatul istihalah. Kalimat kemustahilan untuk kita wujudkan. Lam yakhluqu lubaban tidak akan bisa menciptakan walaupun lalat. Kenapa Allah mengangkat lalat? Tidak kambing, tidak yang lainnya. Karena di antara sekian hewan paling ajaib itu lalat. Disebutkan di dalam Fathul Bari Sahih Ibn Hajar di antara hewan yang paling ajaib tahan seluruh penyakit dari sekian makhluk ada lalat. Hidup di basah bisa, di kering bisa, di kotor bisa, di tempat bersih juga bisa. Dan Pak, biarpun yang digerogotin, yang dijilatin, yang dihinggapin itu boroknya orang kena penyakit setelah lalat nggak pernah ketular. Itu kan nggak nggak main. Eh, di dalam Al-Quran itu ada beberapa rangga yang disampaikan Allah dan itu ibrah semua pelajaran wala untuk makhluk yang jorok yang jorok, makanannya juga gak mau kalau gak jorok komunitasnya juga jorok dan yang kedua nyamuk suka makan kotor dan sulap ambilnya saat orang itu nggak sadar atau tidur. Yang kedua, angkabut itu e, laba-laba. Untuk perumpamaan orang yang bangun satu pemikiran yang labil, nanti insya Allah tidak akan banyak. Tolong untuk makhluk yang bersih, tidak makan kecuali yang bersih. Lingkungannya membentuk bersih. Bahkan itu tawon kalau kotor dikit pak, di stop oleh penjaganya itu tawon. Karena ada tawon satpam security, ada tawon petani, ada tawon uh, eh, untuk kursus produk anak. Di stop, nggak boleh masuk. Makanya ada air untuk bersih dulu mau masuk. Seperti muslim masuk masjid, wudhu dulu, masuk. Walau semaulah Andaikan seluruh Tuhan menciptakan satu lalat. Tidak bisa. Masya Allah. Dan tidak ada makhluk yang paling bersih kecuali lalat. Coba apa baik. Tempatnya kotor bersih. Seakan-akan tiap hari mandi. seluruh. Karena ternyata tangan itu kuas, terbersih, mengalahkan kuas terbaik di seluruh dunia. Makanya di kotoran harus dan Allah kasih kemampuan saya kiri racun sayap kanannya kenapa? Dilihat, bakteri apapun dia sikat, disemprot, disikat, nggak kena, disemprot akhirnya. Dan bisa digunakan untuk penyembuhan botak, bukan botak ya, kalau botak itu nggak bisa juga. Ada orang yang kena pula, itu ambil e, eh, lawat yang gede, ilat kepalanya diusut dan disebutkan oleh Ibnu Hajar tidak ada hewan makhluk bahkan yang paling kuat hubungan suami ini hubungan seks kecuali lawan. sehari penuh kita dan gerakannya pun satu menit itu bisa mengungkapkan sayapnya sampai 500 gitu. Coba Allah tantang, ayo begini. Wa iyyan tubuhumu tubahu syai'an la yastanqiduhu min. Andaikan dia dikena penyakit akibat lalat, tak ada satupun Tuhan-Tuhan yang tersebut bisa menyembuhkan. Kalau memang begitu, ba'ufattalibu wal matlum. Lemahlah yang menyembah dan yang disembah. Allah nanti mengatakan, Masdadul dari tarfadu min Perumpamaan orang yang mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah, awliya, sebagai pelindung penyelamat, kama salin angkabut. Seperti Al-Angkabut laba-laba. Ini juga dipakai oleh orang Indonesia. Bahkan bahasa Arab itu banyak masuk ke Indonesia, cuman sudah e, rusak ya, sudah kadang-kadang susah untuk dideteksi. Kita pakai kalau angkabut, kalang kabut, gitu. Itu bahasa Arab dulu, kalang kabut, karena rumahnya ruwet, ya, sehingga kalang kabut. Jadi contoh aja, Semar, Petruk, Garek itu kan di Mahabharata versi Hindunya, Ramayana versi Budanya nggak ada. Itu bikinan Sunan Kalijogo. Semar dari kalimat samit, cincinkan lengan baju basah. Makanya tokohnya selalu dalam keadaan sungguh sungguh prihatin, tak tercemar dengan suatu keburukan apapun. Makanya selalu menang dalam lakon. Untuk sampai kepada semar, tingkatan semar dibutuhkan gareng perubahan dari kalimat wajib Inna Allah la rumah ma biqaumin hatta yughayyiru rumah bi Karena nggak mungkin kalau nggak mau berubah. Nah, untuk pada perubahan yang mendasar, butuh petruk patruk tinggalkan. Apa yang perlu ditinggalkan? ditambah oleh Sri Pakubuwono. Ya, ya, eh, Sri Hamengkubuwono. Bagong dari kalimat baguyum yaitu sikap angkoro murko melakui batas. Rubah tinggalkan. Insya Allah dari teman. Ittahadat bentan. wa inna awhanal buyuti la bentun ankabut sungguh rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba membangun pemikiran dan keyakinan yang lemah meyakini Tuhan selain Allah seperti itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kita dengan sendirian yang indah sedah. Darab Allah mazalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyah mazalan Perumpamaan orang yang menyembah satu Tuhan Allah dengan menyembah banyak Tuhan seperti budak punya satu majikan baik dengan satu budak memiliki majikan banyak akhlaknya jelek. Mungkin sama. Enggak. Majikan yang baik budi pekertinya lagi dermawan, lagi akhlaknya mulia akan memperlakukan sang eh, pembantu atau budak dengan perlakuan baik yang disuruhnya baik dan tidak membingungkan beda dengan budak yang punya banyak majikan jelek lagi akhlaknya yang ini nyuruh A ini ngelarang A ini nyuruh B ini malah benturan sehingga budaknya pun bingung sendiri untuk perumpamaan bal aktsaruhum la ya'lamun kebanyakan mereka tidak mengerti Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah baru mengumpamakan kesyirikan di dalam Al-Quran. Innahu mayusyid billah. Siapa yang menyebutkan Allah. Faka'annama nama minas sama. Seperti terjun bebas dari langit. Kira-kira selamat enggak Pak? Nah mungkin. Udah itu, autakbatuhu tayru disambar burung. Masya Allah. Jatuh bebas to'ayun dan cukup remak apalagi ditambah kemudian dipatah-patahkan autahwi bihirri ubi kata dari kemudian dibuang ke yang paling dalam kira-kira susah kok tidak mungkin artinya kehancuran kebinasaan nanti dunia wal akhirah akibat penghambaan kepada selain Allah seperti itu sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat eh, apa namanya Yasin Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak Adam, bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian? Jangan sembah untuk setan. Sungguh musuhmu paling nyata. Wa ana'buduni, sembahlah aku saja. Berarti di sini Allah Allah menganjurkan, Allah menyuruh kita. Bahkan Pak, dengan ungkapan yang lebih mudah lagi, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni, tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan mengampuni yang lainnya di bawah syirik. Artinya, siapa yang sampai mati belum taubat membawa dosa syirik, maka Allah tidak akan mungkin memberikan pengampunan tapi selain dosa syirik, bisa saja diampuni. Walaupun sampai mati belum taubat. Dengan apa? Dimintakan ampun kaum muslimin. Sholat jenazah. Atau punya amalan yang lebih bagus, lebih banyak. Fa'amma man taqulat mawazinuhu fahum qawwa bi'isyatir radiyah atau syafaat syafi'in termasuk syafaatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan syafaatnya para nabi syafaatnya orang syuhada dan syafaatnya anak yang belum eh, mati sebelum balik atau kebijakan arhamur rahimin yaitu maafnya zat yang maha rahman maha rahim yaitu Allah makanya surat al-baqarah yang panjang yang begitu indah diakhiri oleh Allah Pak apa wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana فانصرنا على القوم الكافرين wa'fu anna kata Imam Ibn Katsir ya Allah maafkanlah kesalanku. kalau memang itu masih antara engkau dengan aku belum diketahui oleh manusia tapi kalau sudah ya Allah waghfir lana tapi ya Allah kalau memang engkau juga tidak mengampuni aku nanti di akhirat warhamna Anta maulana Fawzunna alil qawmil kafirin. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-alim innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Hadirin sekalian, kita semuanya ingat bahwa pertanyaan kuburan yang ditanyakan oleh malaikat semuanya adalah unsur akidah. man rabbuka wa man ladzi ursila ilaika siapa nabi yang diutus kepadamu wa madinuka apa agama makanya kita dianjurkan Rasulullah mengikrarkan setiap pagi raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya tiga kali dan hadis sekalian kita nanti datang di hadapan Allah sendiri. In kullu man fis wa ard kata Allah di dalam surat Maryam tidaklah makhluk yang langit bumi illa atir rahmani abda melainkan datang kepada Allah sebagai hamba laqad apa wa addahu adda semua dihitung oleh Allah Kullu nafsin bima kasabat rahimah. Masing-masing orang mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk balik membawa la ilaha illallah yang dikatakan oleh Rasulullah man qala la ilaha illallah dakhala jannah dan tolong hadirin sekalian jarak dunia ditempuh dengan kaki jarak akhirat ditempuh dengan hati Semakin kuat kaki kita, maka jarak dunia semakin jauh kita lampaui. Dan semakin kuat hati kita, maka semakin jauh jarak akhirat yang kita lampaui. Maka kuatkan hati untuk menemui Allah. Caranya, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Barang siapa yang rindu ketemu Allah, maka hendaknya amal soleh dan jangan menyekutukan Allah dengan siapapun dalam ibadah. Demikian Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي الصحابه وتابعين سبيل برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات يا الله ampunilah kami dan seluruh kaum muslimin baik yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia Ya Allah, tampakkanlah kepada kami kebenaran dengan sebenar-benarnya dan berikan kemampuan dan kekuatan untuk mengikutinya. dan tampakkanlah kepada kami, ya Allah, kebatilan dengan sebenar-benarnya. Dan berikan kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, janganlah kau berikan sanksi kepada kami akibat lupa alpa, dan tidak sengaja yang perbuatan kami lakukan. Dan janganlah kau berikan beban kepada kami yang tidak kuat kami tanggung sebagaimana kau berikan beban kepada umat-umat sebelumnya. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami karena disitulah tempat mengkait maisha dan mata pencarian kami. Dan perbaikilah agama kami karena itu tulang punggung kami. Dan perbaikilah akhirat kami karena itu tempat akhir kami tinggal. Ya Allah, jadikanlah kehidupan sebagai tambahan kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan untuk segala keburukan. Ya Allah, jadikanlah iman selalu berdampingan dengan kejujuran. Ketakwaan yang selalu berdampingan dengan amanah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan ibadah dan pengabdian kepadamu dengan setulus-tulusnya. Dan berikanlah anak cucu kami, mereka-mereka yang rajin mengabdi kepadamu Ya Allah, berikanlah pasangan-pasangan anak cucu keturunan yang meneduhkan pandangan kami dan menenangkan serta membahagiakan hati kami dan jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin orang-orang soleh dan mutakin. Ya Allah, berilah ketenangan bangsa kami, berilah keberkahan negeri kami, berilah pemimpin-pemimpin yang lurus, istiqomah, amanah di dalam menjalankan tugas. Ya Allah, angkatlah pemimpin-pemimpin yang sayang sama rakyat, yang perhatian sama rakyat kecil dan memegang amanah menjalankan tugas secara profesional.